wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam Aku bersaksi bahwasanya Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwa saya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi yang akan kita sampaikan pada sore hari ini adalah tentang penjelasan rukun iman yang ketiga yaitu beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebelumnya kita mendengarkan bersama penjelasan tentang rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah dan penjelasan rukun iman yang kedua yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini insyaallah kita akan bersama-sama menuntut atau mempelajari tentang rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. al secara bahasa artinya adalah maktub yaitu sesuatu yang tertulis. Adapun yang dimaksud dengan Alkitab dalam ucapan kita beriman kepada kitab-kitab maka kitab di sini maksudnya adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai petunjuk bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ini adalah pengertian kitab secara bahasa maupun secara syariat. Secara bahasa adalah satu yang tertulis. Adapun secara syariat maka yang dimaksud adalah kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasulnya sebagai petunjuk bagi manusia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat dan beriman dengan kitab-kitab ini adalah termasuk rukun iman yang tidak sah iman seseorang sampai dia beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan seseorang tidak dinamakan mukmin. Tidak dinamakan orang yang beriman sampai dia beriman dengan seluruh rukun-rukun iman di antaranya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa birasulihi, aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi unzila min qabl." Wahai orang-orang yang beriman Kata Allah SWT Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya Wal kitabil ladhi nazzal ala rasulih Dan berimanlah kalian Percayalah kalian Dengan kitab Yang telah diturunkan kepada Rasulnya Itu kepada Nabi Muhammad SAW Yang berupa Al-Quran wal kitabil ladzi unzila min qabl dan berimanlah kalian dengan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya kita diperintahkan untuk beriman dengan, dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dan diperintah untuk beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Perintah dari Allah SWT Kemudian Allah mengatakan Wa man yakfur billah Wa malaikatihi Wa kutubihi Wa rusulihi wal yaumil akhir Faqad dhalla dhalalan ba'ida Dan barang siapa yang kufur Mengingkari Allah Dan juga malaikat-malaikatnya Dan kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh Allah mengatakan barang siapa yang ingkar kepada Allah para malaikatnya dan juga kitab-kitabnya akibatnya apa dia akan tersesat dengan kesesatan yang jauh ini menunjukkan bahwasanya beriman kepada kitab Allah kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para nabi dan juga rasul adalah termasuk kewajiban dan termasuk rukun iman yang seseorang tidak dinamakan orang yang beriman sampai dia beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu iman beliau mengatakan antum minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih Iman adalah engkau beriman kepada Allah pada malaikatnya kepada kitab-kitabnya kepada rasulnya dan juga hari akhir dan engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Disebutkan dalam hadis ini beriman kepada kitab-kitabnya. Dan ijma' para ulama menyatakan bahwasanya beriman kepada kitab kitabnya adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun keimanan. Bagaimana cara kita beriman dengan kitab-kitab Allah? Dan kapan seseorang dinamakan beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah beriman dengan atau beriman bahwasanya kitab-kitab Allah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> "Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat dengan keterangan-keterangan yang nyata wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan dan kami telah turunkan bersama mereka yaitu bersama para rasulnya kitab-kitab wa anzalna ma'ahumul kitab dan kami telah turunkan bersama mereka kitab-kitab menunjukkan kepada kita bahwasanya kitab-kitab tersebut yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya turun adalah dari atas ke bawah. Itu adalah dalil yang umum. Di sana ada dalil-dalil yang khusus yang menunjukkan bahwasanya satu persatu dari kitab tersebut adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Allah mengatakan kami telah turunkan yaitu dari atas ke bawah dan Allah mengatakan Nazzala alaikal kitaba bil haqq Musaddiqan lima bayna yadaih Wa anzala at-taurata wal injil Min qabl hudal linnas Wa anzala al-furqan Allah mengatakan Dan dialah Yang telah menurunkan ke kepadamu Al-Kitab Yaitu Al-Quran Bilhaq dengan benar musaddiqan lima baina yadayh yang membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan wa anzalat Taurat wal Injil. Dan dialah yang telah menurunkan Taurat dan juga Injil min qablu hudal linnas. Sebelum Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia menunjukkan kepada kita bahasanya Al-Quran Taurat dan juga Injil dan juga kitab-kitab yang lain yang Allah turunkan kepada para nabinya adalah turun dari Allah SWT artinya dari atas turun ke bawah dan dalam sebuah hadis yang sahih diceritakan bahwasanya suhuf Ibrahim Taurat dan juga Injil dan juga Zabur dan juga Al-Quran semuanya turun pada bulan Ramadan. Ini yang pertama, yaitu meyakini bahwasanya kitab-kitab tersebut yang diturunkan kepada para nabi dan rasul adalah munazzalun min indillah diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Di antara cara beriman Kepada kitab-kitab Allah SWT Adalah beriman dengan nama-nama Kitab-kitab tersebut Yang sudah Allah kabarkan Dan juga dikabarkan oleh Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam di antara beriman dengan kitab-kitab Allah Adalah beriman Dengan nama-nama kitab tersebut Yang sudah Allah kabarkan Dan juga dikabarkan oleh Rasulnya Kalau Allah SWT sudah mengabarkan bahasanya kitab yang diberikan kepada si Fulan An-Nabi Adalah bernama ini Atau bernama itu maka kewajiban kita adalah beriman dengan namanya. Dan kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul banyak. Dalilnya adalah ayat yang kita sampaikan tadi. Laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitaba wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul kami dengan keterangan-keterangan yang nyata wa anzalna ma'ahumul kitab dan kami telah menurunkan bersama mereka Alkitab artinya masing-masing dari para nabi dan rasul Allah berikan kepada mereka kitab tapi yang Allah kabarkan namanya hanya beberapa saja Jumlahnya ada lima kitab Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Yang pertama Adalah Al-Quranul Karim Yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW Allah memberikan Nama kitab Yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW Yang Allah turunkan kepada beliau bernama Al-Quran Allah mengatakan Syahrul Ramadhan alladhi unjila fihi Al-Quran Bulan Ramadhan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran Dan Allah mengatakan Afala yatadabbarun Al-Quran Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran dan Allah mengatakan Kul La ini jitama'atil insu wal jinnu Ala ayyatu bimithli hadzal quran Seandainya Manusia dan jin berkumpul Untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran Ini adalah kitab yang pertama yang Allah sebutkan namanya yaitu kitab yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan memberikan namanya atau memberikan nama Al-Qur'an terhadap kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang kedua adalah Az-Zabur ini adalah nama kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dua kali. Wa ataina Dawud zabura. Dalam surat An-Nisa dan juga surat Al-Isra. Dengan lafaz yang sama. Wa ataina Dawud zabura. Dan kami telah berikan kepada Dawud kitab Zabur. Maka kita harus mengimaninya. Bahwasanya kitab yang Allah berikan kepada Nabi Dawud alaihissalam bernama Zabur karena Allah swt telah mengabarkannya kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah Taurat. atau dengan istilah yang lain kitab Musa atau al alwah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam yang penyebutannya di dalam Al-Quran cukup banyak Allah mengatakan yunazzilu nazzala alaikal kitab bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil wa anzala at-taurata wal injil Kemudian yang keempat adalah Al-Injil Ini adalah kitab yang keempat Yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang penyebutannya juga berulang-ulang di dalam Al-Quran, hanya tidak sebanyak penyebutan Taurah. Wa anzalat Taurat wal Injil dan dialah yang telah menurunkan Taurat dan juga Injil. Kemudian yang terakhir yang kelima adalah Suhuf Ibrahim Alaihissalam Yang Allah sebutkan Di dalam Al-Quran dua kali Yang pertama di dalam surat An-Najm Kemudian yang kedua Di dalam surat Al-A'la Allah mengatakan Am lam yunabba Bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Kemudian dalam surat Al-A'la, suhuf Ibrahim wa Musa. Ini adalah penyebutan suhuf Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Nama-nama kitab tersebut harus kita imani secara terperinci. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kepada Ibrahim suhuf kepada Musa Taurat kepada Isa Injil kepada Dawud Zabur dan kepada Nabi kita Muhammad SAW Al-Quran Adapun kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain maka kita beriman secara global kita beriman dan yakin bahasanya Allah telah menurunkan kitab kepada mereka akan tapi kita tidak mengetahui namanya kita beriman secara global satu persatu kita ingin mengetahui tentang lima kitab yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah Suhuf Ibrahim Suhuf Ini adalah jamak dari sahifah Yang artinya adalah kitab Suhuf Ibrahim Artinya adalah kitab Nabi Ibrahim alaihissalam Dan kitab ini Meskipun tersebut di dalam Al-Quran Tapi untuk saat ini sudah tidak ada wujudnya Dan kita tidak mengetahui di mana keberadaannya Allah SWT dengan hikmahnya Telah menyebutkan Sebagian isi daripada Suhuf Ibrahim ini kita tidak mengetahui wujudnya di mana dia berada akan tapi dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan sebagian isi dari suhuf atau kitab yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbih fa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufil ula suhuf Ibrahim wa Musa sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya dan mengingat nama Tuhannya kemudian dia salat akan tapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia Sedangkan akhirat itu lebih baik Dan lebih kekal Kemudian Allah mengatakan Inna hadha lafis suhufil ula Suhufi Ibrahim wa Musa Sesungguhnya perkara-perkara tadi Keterangan-keterangan tadi Ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu Suhufi Ibrahim wa Musa Di dalam suhufnya Di dalam kitabnya Nabi Ibrahim dan juga kitabnya Nabi Musa. Ini adalah sebagian isi dari Suhuf Ibrahim yang Allah kabarkan kepada kita. Dalam surat An-Najm, "Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru ziratu wizra ukhra wa an lil insani illa ma apakah dia belum dikabarkan dengan isi kitabnya Nabi Musa dan juga kitabnya Nabi Ibrahim bahwasanya di dalamnya Allah taziru wa ziratu wizra ukhra di dalam kitab Ibrahim dan juga suhufnya Musa ada keterangan Allah taziru wa ziratu wizra ukhra bahwasanya orang yang berdosa tidak menanggung dosa orang lain. Wa alaih salil insani illa masaan Dan tidak ada bagi seseorang kecuali apa yang dia amalkan, kecuali apa yang dia usahakan. Ini adalah sebagian isi dari Sohuf Ibrahim yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran Harus kita imani Kemudian yang kedua adalah Zabur. Zabur ini adalah tunggal jamaknya adalah zubur. Yang artinya adalah kitab. Zabur artinya adalah kitab. Sahifah artinya juga kitab. Allah mengatakan wa kulla syai'in fa'aluhu fi zubur. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur dan segala sesuatu yang mereka kerjakan ada di dalam zubur yaitu di dalam kitab-kitab amalan dan zabur ini diturunkan kepada Nabi Dawud alaihissalam kemudian yang ketiga adalah At-Taurah At-Taurah ini adalah kalimat Ibrani bahasa Ibrani yang artinya adalah ajaran. atau taurah adalah bahasa Ibrani yang artinya adalah ajaran. Dan telah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Dalilnya di antaranya adalah hadis yang berisi tentang percakapan antara Nabi Adam dan juga Nabi Musa alaihissalam. Nabi Adam berkata, "Anta Musa, alladhi istafaka Allahu risalatihi wastafaka li nafsihi wa anzala alaika Taurah." Nabi Adam bertanya kepada Nabi Musa, "Apakah engkau adalah Musa yang Allah telah memilihmu dengan risalahnya?" dan telah memilihmu untuk dirinya wa anzala alaika taurah dan telah menurunkan kepadamu at-taurah ini menunjukkan bahwasanya at-taurah ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Taurah ini langsung ditulis oleh Allah swt. Nabi Adam mengatakan kepada Nabi Musa, "Wa khattalakat Taurah biyadih." Apakah engkau adalah Musa yang Allah SWT telah menulis Taurat dengan tangannya? Menunjukkan bahasanya Taurah ini langsung ditulis oleh Allah SWT dengan tangannya. Dan di dalam Taurah ini ada hukum-hukum yang berlaku bagi orang-orang Bani Israel. Karena Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Di antaranya adalah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya di dalam Taurat ini ada hukum-hukum kisos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 dibayar dengan jiwa. Artinya kisos orang yang membunuh dibunuh. Wal ain bil ain dan mata dibayar dengan mata. Wal anfa bil anf dan hidung dibayar dengan hidung. Wal udhun bil udhun dan telinga dibayar dengan telinga. Wasin nabisin dan gigi dibayar dengan gigi. Artinya di sana ada kisos wal juruha qisas dan di dalam luka-luka juga ada kisasnya. Jadi di antara kandungan Taurat adalah hukum kisas. Dan juga di dalam Taurat ada kabar gembira tentang kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah kabarkan di dalam Al-Qur'an alladzina yattabi'una ar-rasulal an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil yaitu orang-orang yang mengikuti rasul sekaligus nabi yang ummi yang tidak membaca dan juga tidak menulis alladhi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil yang mereka menemukan nama dia yaitu nama Muhammad tertulis di dalam Taurat dan juga Injil ini yang mengabarkan adalah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di antara isi dari Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah <clears throat> kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula di dalam Taurat ada kabar tentang sifat-sifat sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersama dia keras terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang di antara mereka kamu melihat mereka yaitu para sahabat dalam keadaan rukuk dan sujud mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga keutamaannya simahum fi wujuhim min athari sujud ciri-ciri mereka ada di dalam wajah-wajah mereka dari bekas sujud mereka dan jadi masuk dengan bekas sujud di sini bukan warna hitam yang ada di dahi, akan tapi adalah cerahnya, bersinarnya wajah mereka karena berwudu. Dan juga karena bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika mathaluhum fit Taurah. Yang demikian itu adalah perumpamaan mereka di dalam Taurat. Artinya sifat-sifat sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu sudah Allah tulis di dalam Taurat. Wal Injil wa mathaluhum fil Injil. Dan perumpamaan mereka di dalam Injil. Artinya sifat-sifat sahabat Rasulullah SAW yang demikian itu sudah Allah tulis di dalam Al-Qur'an di dalam Taurat dan juga Injil. Ini harus kita imani. Bahwasanya di dalam Taurat ada kabar tentang sifat-sifat sahabat Rasulullah SAW. Dan Taurat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa Ibrani. Dalilnya adalah ucapan Abu Hurairah radhiallahu anhu ketika menceritakan tentang orang-orang Yahudi ahlul kitab yang ada di kota Madinah ini. Beliau mengatakan karena ahlul kitab yaqra'una at-Taurah bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyah li ahli al-Islam dahulu orang-orang ahlul kitab yaitu orang-orang Yahudi mereka membaca Taurat dengan bahasa Ibrani dan menafsirkan Taurat dengan bahasa Arab untuk orang-orang Islam. Ini menunjukkan kepada kita Bahasanya Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa as dalam bahasa Ibrani. Dan Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa as ini sudah ditahrif, sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi. Allah mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba ثُمَّ thumma هَذَا مِنْ min 'indillah." liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma kasabat aydihim mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun sungguh celaka orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka kemudian mereka mengatakan hadza min indillah ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Menulis kitab kemudian mereka mengaku bahwasanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Supaya mereka bisa membeli atau mendapatkan dengannya harga yang sedikit. Artinya ingin menjual ayat-ayat Allah SWT untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit, keuntungan dunia. Merubah Taurah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kemudian Allah mengatakan, "Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun." Sungguh kecelakaan bagi mereka karena sebab apa yang mereka tulis dengan tangan-tangan mereka dan sungguh kecelakaan bagi mereka karena sebab apa yang mereka usahakan. Mereka yuharrifunal kalima amma Telah mengubah kalamullah dari tempat-tempatnya. Oleh karena itu Taurah yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sudah tidak murni lagi sudah ada campur tangan manusia dan sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi dengan berita dan kabar dari Allah sendiri bahasanya kitab Taurat, kitab Taurat tersebut sudah dirubah oleh orang-orang Yahudi ini harus kita imani kemudian Al-Injil ini adalah bahasa Yunani yang artinya adalah kabar gembira. Dan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil. Allah mengatakan dan kami telah turunkan, kami telah berikan kepada dia yaitu Nabi Isa alaihissalam al-Injil. Menunjukkan bahwasanya Injil ini telah diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan isi dari Injil adalah pembenaran terhadap Taurat. Pembenaran terhadap Taurat dan isinya adalah mengikuti hukum-hukum yang ada di dalam Taurat. Jadi Nabi Isa alaihissalam dalam masalah syariat mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam dan beliau diutus kepada Bani Israel sebagaimana Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Bani Israel beliau tidak mengadakan perubahan terhadap syariatnya Nabi Musa alaihissalam kecuali sedikit saja. Allah mengatakan wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurah wa li uhilla lakum ba'dalladhi hurrima alaikum dan aku datang untuk membenarkan apa yang datang sebelumku yaitu Taurat jadi beliau datang bukan untuk merubahkan tapi adalah untuk membenarkan Taurah yang dat, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Wali uhilla lakum hurrima alaikum. Dan untuk menghalalkan bagi kalian apa yang sebelumnya diharamkan atas kalian. Jadi ada beberapa perkara yang dulunya diharamkan atas Bani Israel Kemudian datang Nabi Isa alaihissalam dan menghalalkan apa yang sebelumnya diharamkan. Artinya sebagian dari yang diharamkan sebelumnya. Ini harus kita imani bahasanya Injil tersebut yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam fungsinya adalah untuk membenarkan Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa dan mengikuti syariat Nabi Musa alaihissalam kecuali dalam beberapa perkara yang sedikit Di antaranya adalah menghalalkan Apa yang sebelumnya Atau sebagian yang sebelumnya diharamkan Atas Bani Israel Di, antaranya, di antara isinya Adalah yang tadi kita sebutkan Tentang kabar gembira kedatangan Rasulullah SAW Dan juga sifat-sifat Sahabat-sahabat Rasulullah SAW Dan juga perkara-perkara yang lain. Dan Injil nasibnya juga sama dengan Taurat. Yaitu sudah masuk di dalamnya tahrif, perubahan-perubahan. Dan saat ini sudah tidak ada asarnya. Tidak diketahui tentang Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Artinya Injil yang murni yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sekarang ini sudah tidak ada wujudnya. Yang ada sekarang adalah Injil-Injil yang dinisbahkan kepada para penulisnya. Makanya di sana ada Injil Markus, ada Injil Matius, ada Injil Lukas, ada Injil Yohanes atau Yohana. Siapa mereka? Mereka ini adalah penulis-penulis Injil yang datang berpuluh-puluh tahun setelah meninggalnya Nabi setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam yang tidak diketahui biografinya siapa Matius siapa Lukas mereka adalah orang-orang yang majhul. Tidak diketahui tentang ketikohannya, keamanatannya, kebenaran apa yang dia tulis. Oleh karena itu, Injil tidak memiliki sanat yang mutasil, yang sambung kepada murid-murid Nabi Isa di sana. Semuanya sanatnya adalah mungkotek orang-orang tersebut datang jauh setelah adanya Nabi Isa alaihissalam dan juga murid-muridnya. Dan kalau dibandingkan antara Injil yang satu dengan yang lain, maka didapatkan di sana perselisihan. Bahkan dalam satu Injil banyak perbedaan, banyak perselisihan dan juga apabila dibandingkan antara satu Injil dengan Injil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Injil-Injil tadi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tulisan dari beberapa orang oleh karena itu mereka sendiri tidak berani mengatakan bahwasanya Injil ini adalah Injilnya Nabi Isa salam. Mereka mengatakan ini adalah Injil Matius ini adalah Injil Lukas dan tidak berani mereka mengatakan bahwasanya Injil ini adalah Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian selanjutnya adalah Al-Quran Kitab yang Allah turunkan Kepada Rasulullah SAW Al-Quran Berasal dari kata Qara'a Yaqra'u yang artinya adalah jamaah yaitu mengumpulkan Qara'a artinya mengumpulkan Oleh karena itu dalam bahasa Arab Desa dinamakan dengan Al-Qaryah Karena desa ini mengumpulkan manusia Kenapa dinamakan Al-Quran? Karena Al-Quran ini mengumpulkan banyak hal mengumpulkan kisah-kisah <clears throat> perintah-perintah larangan-larangan ancaman janji-janji dan juga mengumpulkan ayat-ayat mengumpulkan surat-surat oleh karena itu dinamakan Al-Qur'an karena mengumpulkan hal ini semua dan Al-Quran secara syariat Pengertiannya adalah kalamullah Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW Dengan perantaraan Malaikat Jibril Antara surat Al-Fatihah Sampai surat An-Nas Ini adalah Al-Quran Dan Al-Quran memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, di antara kekhususan Al-Quran, bahwasanya kita harus mengimani Al-Quran secara tafsir, secara terperinci. Kita benarkan kabar-kabarnya, kita ikuti perintahnya, berhenti dari larangan-larangannya, membenarkan kisah-kisah yang ada di dalamnya, beriman secara terperinci terhadap Al-Quran. Adapun kitab-kitab sebelumnya, maka kita beriman secara global. Beriman bahasanya Allah SWT menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Beriman bahasanya Allah menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa. Kita beriman secara global adapun Al-Quran maka kita beriman secara terperinci. Kemudian yang kedua, di antara kekhususan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah mukjizah yang kekal. Dan Allah swt telah telah menantang jin dan manusia untuk mendatangkan apa yang semisal dengan Al-Quran kalau mereka mampu. Dan sampai sekarang selama selama 1400 tahun manusia dengan kecanggihan bahasa mereka tidak ada di antara mereka yang mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an. Kullu la jitma'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah seandainya berkumpul jin dan juga manusia untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, la ya'tu nabi mithlih. Niscaya mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan yang semisalnya. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, meskipun sebagian mereka membantu sebagian yang lain. Seandainya ahli bahasa Arab para penyairnya, para bujangganya, berkumpul semuanya untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran. Nisa mereka tidak akan mampu. Oleh karena itu, Al-Quran ini adalah mukjizah abadiyah, mukjizat yang selama-lamanya, yang menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah benar-benar dari Allah Swt. Di antara kekhususan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang sebelumnya Allah SWT berjanji Untuk menjaga Al-Quran Menjaga lafadnya Tidak akan dirubah oleh manusia Dan juga menjaga maknanya Allah mengatakan Inna nahnu nazzalna dzikra Wa inna lahu lahafidhun Sungguhnya kami telah menurunkan al zikra yaitu Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafidun dan sesungguhnya kami akan menjaganya. Janji dari Allah Swt untuk menjaga Al-Qur'an. Oleh karena itu Al-Qur'an yang ada di zaman kita sekarang ini sama dengan Al-Quran yang ada di zaman Rasulullah SAW Sama dengan Al-Quran yang ada di zaman Abu Bakar di zaman Umar, di zaman Uthman, di zaman Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Al-Quran dari zaman dulu sampai sekarang semuanya sama. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Injil yang ada di tahun sekian lain dengan Injil yang ada di tahun sekian ada perubahan, ada pengurangan, ada penambahan. Tapi Al-Quran dari dulu sampai sekarang sama. Karena Allah SWT telah berjanji untuk menjaga Al-Quran ini. Dihafal oleh ribuan manusia. Dan ditulis dalam mushaf-mushaf yang jumlahnya tidak mengetahuinya kecuali Allah SWT Allah menjaganya dan ini adalah kelebihan dari Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain kemudian selanjutnya di antara keutamaan dan kekhususan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain Allah telah menurunkan Al-Quran ini secara berangsur-angsur selama 23 tahun dari semenjak diturunkan surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, lima ayat sampai ayat yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Diturunkan berangsur-angsur selama 23 tahun. Allah mengatakan waqala alladziina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila berkata orang-orang kafir yaitu orang-orang Quraisy kenapa tidak diturunkan Al-Qur'an kepadanya yaitu Nabi Muhammad SAW jumlatan wahidah secara langsung itu sekali saja kadzalika linuthabbita bihi fuadak demikianlah supaya kami menetapkan dengannya hatimu. Di antara hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur adalah untuk menetapkan hati Rasulullah SAW. Karena setiap terjadi kejadian turun ayat, maka beliau merasa bahasanya beliau diawasi dan disertai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terjadi kejadian ini turun ayat Terjadi kejadian ini turun ayat Allah tidak lalai dengan beliau Dan tidak meninggalkan beliau Kadzalika linuthabbita bihi fuadak Warattalnahu tartila Adapun kitab-kitab yang sebelumnya Injil dan juga Taurat Suhuf Ibrahim Dan juga Zabur Dan juga kitab-kitab yang lain maka diturunkan secara langsung sekali kepada nabi-nabi tersebut. Ini adalah beberapa kekhususan dari Al-Quran. Jadi yang kedua, di antara cara beriman terhadap kitab-kitab Allah SWT adalah beriman dengan nama-nama kitab-kitab tersebut yang telah Allah kabarkan kepada kita. Adapun yang tidak Allah kabarkan maka kita beriman secara global. Kemudian cara yang ketiga di dalam beriman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan kabar-kabar yang sahih di dalam kitab-kitab tersebut. Al-Quran, kabar di dalamnya semuanya adalah sahih. Adapun kitab-kitab yang sebelumnya maka kita membenarkan kabar-kabar yang ada dalam kitab-kitab tersebut yang belum dirubah yang belum dirubah maka kita benarkan dan para ulama menyebutkan bahwasanya kabar-kabar berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya yaitu sebelum Al-Quran ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran dan berita tersebut ada pembenarannya di dalam Al-Quran. Berita-berita tersebut ada pembenarannya di dalam Al-Quran. Maka dalam keadaan seperti ini kewajiban kita adalah membenarkan. Membenarkan kabar yang ada di dalam Al-Quran dan juga membenarkan berita yang ada di dalam kitab sebelumnya karena kabar tersebut berita tersebut dibenarkan oleh Al-Qur'an. Contohnya adalah tentang kabar di dalam Taurat dan Injil tentang kedatangan Rasulullah SAW. dan bahwasanya beliau beramar ma'ruf nahi mungkar menghalalkan bagi mereka kebaikan suatu yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala suatu yang jelek alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurah wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar Kabar tersebut kita benarkan karena ada pembenarannya di dalam Al-Qur'an jadi kita membenarkan berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran Di Taurat dan juga Injil apabila datang pembenarannya di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Akan tetapi berita-berita tersebut telah didustakan oleh Al-Quran. Maka dalam keadaan seperti ini kita wajib untuk mendustakan. Karena dia bertentangan dan menyelisih Al-Quran Dan kita yakin bahasanya ini adalah termasuk yang dirubah Oleh orang-orang ahlul kitab Di antara contohnya Di dalam Taurat atau perjanjian lama Disebutkan tentang kisah Nabi Nuh AS Yang beliau mabuk Kemudian telanjang ini disebutkan di dalam Taurah. Dan kita yakin bahwasanya adalah termasuk suatu yang dirubah oleh orang-orang Yahudi yang mereka terkenal mencela para nabi bahkan berkali-kali mereka berusaha untuk membunuh para nabi sehingga tidak heran kalau mereka mensifati para nabi para nabi-nabi Allah SWT dengan sifat-sifat yang tidak baik disebutkan di dalam perjanjian lama bahwasanya Nuh alaihissalam beliau mabuk dan juga telanjang. Ini kita yakin 100% bahwasanya ini adalah dusta. Karena para nabi dan rasul mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah telah menjaga mereka. Mereka maksum dari dosa-dosa besar. Demikian pula di dalam perjanjian lama disebutkan bahwasanya Nabi Lut alaihissalam berzina dengan dua orang putrinya dan masing-masing melahirkan dan memiliki anak dari Nabi Lut alaihissalam. Kabar seperti ini maka harus kita dustakan karena bertentangan dengan Al-Quran dan juga syariat kita bahwasanya para anbiya dan para rasul mereka adalah maksum terjaga terjaga dari dosa-dosa besar. Dan kita yakin 100% bahwasanya ini adalah termasuk sesuatu yang dirubah oleh ahlul kitab. Ini apabila ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an berita-berita yang bertentangan dengan Al-Qur'an, maka harus kita dustakan. Yang ketiga, berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran Namun tidak dibenarkan Dan juga tidak didustakan oleh Al-Quran Tidak ada pembenaran Dan juga tidak ada pendustaan Maka dalam keadaan seperti ini Para ulama mengatakan Tidak boleh kita benarkan Dan tidak boleh kita dustakan apabila ada berita di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran yang tidak ada pembenaran maupun pendustaan di dalam Al-Quran, maka berita-berita tersebut tidak boleh kita benarkan dan tidak boleh kita dustakan. Kenapa tidak boleh kita benarkan begitu saja? Karena ada kemungkinan itu adalah termasuk yang dirubah oleh mereka dan kenapa tidak kita dustakan? Karena ada kemungkinan itu adalah wahyu yang masih ada. Karena mereka mengubah Taurat dan juga Injil tidak semuanya. Artinya sebagian dirubah sesuai dengan hawa nafsu mereka dan masih ada di sana sisa-sisa dari wahyu. Oleh karena itu tidak kita dustakan karena ditakutkan itu adalah termasuk wahyu dari Allah SWT Jadi sikap kita tidak mendustakan dan juga tidak membenarkan berita-berita yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran yang tidak ada pembenaran maupun pendustaan dari syariat kita. Rasulullah SAW bersabda, La tusaddiku ahlal kitab Wa la tukadzibuhum Wa qulu amanna billah wa ma unzila ilaina. Beliau SAW mengatakan janganlah kalian membenarkan ahlul kitab dan janganlah kalian mendustakan mereka. Jangan membenarkan dan jangan mendustakan. qulu dan katakanlah amanna billah wa ma unzila ilaina. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim wa Ismail dan seterusnya jadi kita katakan kami beriman kepada Allah dan beriman dengan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya kemudian beliau SAW juga mengatakan wa hadithu an bani Israel wala haraj Hendaklah kalian menceritakan dari Bani Israel Dan tidak ada masalah Ini adalah di dalam kabar-kabar Berita-berita Yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran Yang tidak ada pembenaran Dan juga pendustaan Dari agama kita Dan sebagian besar kabar-kabar ini Yang ada di dalam Taurat dan Injil Di zaman kita sekarang ini dan tidak ada pembenaran dan juga pendustaan dari Al-Quran Maka kebanyakan adalah perkara-perkara Yang tidak ada faedahnya Baik dari segi dunia Maupun dari segi agama Oleh karena itu kita tidak memerlukan Berita-berita seperti ini Kemudian yang selanjutnya Di antara cara beriman kepada kitab-kitab Allah SWT Dan ini yang terakhir Adalah beramal Dan ridha Dengan hukum-hukum yang belum dihapus Di dalam kitab-kitab tersebut Mengamalkan Dan juga ridha Dengan hukum-hukum yang ada di dalam Yang belum terhapus di dalam kitab-kitab tersebut. Dan kitab-kitab sebelum Al-Quran ini telah terhapus dengan Al-Quran. Kitab-kitab sebelum Al-Quran ini adalah mansuk telah terhapus dengan Al-Quran. Dan di dalam Al-Quran Di sana ada beberapa ayat Yang sudah mansuh Oleh karena itu seorang muslim yang wajib atasnya adalah mengamalkan sesuatu yang belum mansuh di dalam Al-Quran. Dan para ulama telah berbicara tentang apa, apa hukum mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Apakah boleh seseorang mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran. Mereka mengatakan hukum-hukum yang ada sebelum Al-Quran ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, hukum-hukum tersebut ada di dalam syariat kita. Maka dalam keadaan seperti ini Kita mengamalkan hukum tersebut Contohnya seperti puasa di bulan Ramadan Ya ayuhalladzina amanu Kutiba alaikumusiyam Kama kutiba alalladzina min qabalikum La'allakum tatakun Wahai orang-orang yang beriman Telah diwajibkan atas kalian puasa Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian menunjukkan bahasanya kewajiban berpuasa ini ada di dalam syariat umat-umat sebelum kita kenapa kita amalkan karena syariat puasa ini ada di dalam syariat kita ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tatakun Artinya syariat puasa ada di dalam syariat-syariat sebelum kita. Kita mengamalkannya karena syariat puasa ini ada di dalam syariat kita. Kemudian yang kedua adalah hukum-hukum yang ada di dalam syariat-syariat sebelumnya dan ada di dalam syariat kita sesuatu yang menyelisihinya. Maka dalam keadaan seperti ini Tidak boleh kita mengamalkan Syariat sebelumnya Karena apa? Karena datang di dalam agama kita Sesuatu yang menyelisihnya Contohnya misalnya Di antara syariat orang-orang sebelum kita Apabila Pakaian terkena najis Maka diharuskan untuk dipotong dan tidak ada yang namanya syariat membersihkan najis dengan air. Jadi kalau kena najis, pakaian tersebut harus dipotong. Nah ini adalah syariat yang ada di dalam umat-umat sebelum kita. Datang di dalam Islam sesuatu yang menyelisihnya. Dalam Islam yang namanya najis, kalau mengenai badan, atau mengenai pakaian dan itu adalah najis yang besar maka dibersihkan dengan air. Nah, ini tidak boleh kita amalkan. Memotong pakaian karena di situ ada najis adalah syariat umat sebelum kita. Umat-umat sebelum kita mereka tidak boleh sembahyang atau beribadah di atas tanah. Mereka harus beribadah di dalam tempat ibadah. Di dalam tempat ibadah. Dan datang di dalam syariat kita yang menyelisih syariat ini. Rasulullah SAW mengatakan waju'ila sidal ardu masjidan dan watahura Telah dijadikan bagiku tanah itu sebagai masjid dan juga alat untuk bersuci yaitu untuk bertayamum. Artinya boleh bagi seorang muslim apabila dia menemui waktu salat di tengah jalan atau di padang pasir kemudian dia salat di tanah tersebut. Dan ini tidak diperbolehkan pada syariat sebelum kita. Kalau datang di dalam syariat kita suatu yang menyelisih syariat sebelumnya, maka tidak boleh kita mengamalkan syariat tersebut. Contoh yang lain adalah menghormati dengan cara bersujud. Ini ada di dalam syariat sebelum kita. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mereka bersujud sebagai penghormatan terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Ini ada di zaman atau di syariat umat-umat sebelum kita. Adapun dalam Islam maka tidak boleh seseorang bersujud kepada orang lain meskipun dengan maksud menghormati. Rasulullah SAW mengatakan seandainya seseorang boleh <clears throat> sujud kepada orang lain Ini saya aku perintahkan seorang wanita Untuk bersujud kepada suaminya Ini saya aku akan perintahkan seorang wanita Bersujud Yaitu bersujud penghormatan Kepada suaminya Ini menunjukkan bahwasanya Di dalam syariat kita tidak boleh seseorang bersujud Untuk orang lain dengan maksud untuk menghormati Kemudian jenis yang ketiga adalah hukum-hukum syariat yang ada di dalam umat-umat sebelum kita yang tidak ada keterangan bahwasanya syariat tersebut menyelisihi atau cocok dengan syariat kita. Tidak menyelisihi artinya tidak ada suatu yang yuwafiquhu wa la yukhalifuhu. Tidak ada keterangan di dalam agama kita yang menunjukkan persetujuan dan tidak ada keterangan yang menunjukkan tentang pertentangan. Maka dalam keadaan seperti ini jumhur ulama mayoritas ulama mereka mengatakan diperbolehkan kita mengamalkan hukum syariat tersebut. Kalau memang itu adalah benar-benar syariat dari umat sebelum kita dan tidak ada di dalam agama kita sesuatu yang menentangnya ataupun menyetujuinya. Maka jumhur ulama, mayoritas ulama mereka mengatakan boleh kita untuk mengamalkan syariat tersebut. Tapi tentunya dengan syarat memang benar-benar dan sahih bahwasanya itu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang sebelum kita. Itulah yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini dan seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Dan bagi yang memiliki pertanyaan silakan mendatangi saya setelah pengajian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.